kalau ngebeli pakai timbangan yang satu, kalau ngejual ya takaran. Kalau dia beli pakai takaran yang satu, kalau ngejual pakai takaran yang lain. Yang model kemarin tuh. Kalau membeli takarannya dicetokin, dicetokin ke bawah ya. Iya. Yeah, biar kan dapatnya. Tapi kalau dia jual takarannya diketok ke atas belanja Biar nakernya di kita waktu jual. auto bihima. Lalu kata Malik bin Dinar, aku doain. Ya. Oh maaf. Pada auto bihima. Aku minta tuh yang dua dua timbangan eh, dua takaran tadi supaya datengin ke dia kan mana takaran yang dipunya tuh Fakasartu fadorobtu ahadahuma bil akhor. Diadu. Aku pukul Ya, antara dua timbangan tadi satu sama lain diadu. Fakasartu huma hatta kasar kasartu huma. Sehingga aku pecahin kedua. Jadi dipukul me Malik bin atau timba atau takaran. hampir pecah. Suma sa'altu rajula, kemudian aku tanya lagi kepada laki-laki tadi, kan udah dihancurin. Wagala itu laki berkata, ma, ya, ma yazdadul amru illa syiddatan. Ya adalah bertambah ini urusan kecuali tambah sulit. Biar udah dipecahin tetap. Ya, ini urusan tetap tambah syiddah. Ya. Makanya sebelum ini terjadi, kita segera buang-buangin yang model itu jauh-jauh. Ketika dengar hadis, dengar ancaman Allah, wa ilulil mutaffifin ya. Kemudian kisah-kisah dari ulama-ulama, ulama nggak punya kepentingan nih. Ya. Mau bohong ngapain? Bohongnya aja nanggung hidup besar ya di hadapan Allah. Ya. Melainkan dia kasih hikayat-hikayat yang mengandung ibrah yang bermanfaat. Ya. Nggak ditambahin, nggak dikurangin. Iya. Jadi kita boleh percaya bahkan mesti, ya. bukan wajib, mesti gitu. Percaya sama kisah ini biar jadi ibrah maniatan ya. sebagai ibrah maniat buat kita. Pelajaran yang bisa cegah diri kita daripada melakukan hal tersebut. Pamata fi maradi mati dalam sakitnya. Ya. Padahal orang mukmin kalau dia sakit tiga hari aja Allah ampuni ini Dosanya mah kadama min zambi. Kalau dia sakit bawa kepada kematian dia bagaikan dilahirkan oleh ibunya. Sakit yang membawa mati orang mukmin. Ada ulama yang sakit panjang Bukan lagi diazab, Allah lagi sayang. Cabutin. Rasulullah tiga hari. Tiga hari panas. Panasnya kompresannya ini hampir kering. Hampir kering. Lantaran panasnya suhu. Suhu tubuh Nabi. Sampai kering. Bayangin air basah. Kan? handuk basah tempelin di jidat Nabi kompres. Wih, tapi Kalau sakit merupakan satu azab melulu, gitu ya. Orang sakit itu azab gitu. Ya orang soleh nggak ada yang sakit. Nabi nggak pakai sakit ya. Jadi kita melihat sakit itu suatu hal yang baik buat orang orang mukmin. Saya lupa konteks hadisnya ajaban diambil mukmin sungguh mengagumkan urusan mukmin. Kalau dia dapat nikmat, syabab, bersyukur. Kalau dapat musibah, sobaro, wasyakor. Dia sabar, bersyukur juga. Udah sabar, syukur. Karena alhamdulillah ala kulli ah, segala puji atas segala keadaan. Karena Allah nggak mungkin kasih kita ujian kalau kita nggak sanggup mikulnya. Karena semenjak itu ayat turun malaikat aminin tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu itu malaikat aminin. Kita paham itu ayat maknanya ya. Kita nggak dikasih beban yang berat oleh Allah yang celancopan nggak di nggak di apa nggak di dihukum oleh Allah yang lupa la ya, tuakhizna in nasina au akhtana kesalahan ya. kalau buru-buru gitu ya, diikuti dengan istighfar tapi yang yang ada sekarang bukannya kesalahan emang udah rencanain dosa ini ya. rencanain bahkan demen ya dosa Ngaku mak Nabi lagi. Pamata fi maradih lalu matilah dalam sakitnya. Wa hukiya aidan an ba'dihi. Kalau hakal fa'ilnya langsung kelihatan hakal ya bi. Tapi kalau nggak ada fa'ilnya hukiya. Wa hukiya aidan an ba'dihi. <clears throat> Jadi memang kadang-kadang kita bisa nahu, tapi kalau pengalaman baca kurang, nggak mahir. Ibarat orang belajar tajwid ya, eh, Bang Ajaris. Belajar tajwid tapi dia nggak mahirin, eh nggak lancarin apa itu, nggak lazimin baca Quran. Ya, AIU juga. Karena sih nerapin teori tajwid, izhar, irgom, sambil mikir, dia berat. Ini nun di tengah apa jadinya? Oh izhar min ha berhenti lagi dulu. Ini in kuntum apa nih? Nun mati ketemu kau ikhfat. In um. Ya. Tapi orang yang udah mahir kagak kepikiran lagi gitu. Yang namanya ikhfa hurufnya berapa, izhar berapa, irgham, udah udah pasti orang. Tapi benar. Paham sama Tambahan orang bisa nahu, tapi kalau nggak nerapin baca, ya. <clears throat> terutama kita Melayu sih biasanya juga Terus tak Melayu. Iya, kan? Kalau benar kalau kita nggak baca-baca kitab lain salah itu kan. Ada orang buaran mati yang nggak pernah baca kitab Melayu. Tanggung sodorin kitab Melayu. kita habis Usman. Itu kan kitab biar Melayu. Itu kita hebat. Kayak kemestian, sifat dua buku apa eh, Irsyadul Hanam. Yang kayak kaifiat dibaca kepret. كيف كيف banyak banyak hal-hal yang aneh gitu. Ya. Apalagi baca yang sejak apa ya? Malagib uh, Kisaman eh, ya, Malagib tuh Isra Mi'raj dulu orang baca gitu baca ya mau ngadain surah mikrot baca dulu tuh sore itu habis asar oh, ya. terus habis maghrib baca iya. pakai ini pakai speaker kedengeran jadi kalau orang dulu kalau dia ada pembacaan hikayat mi'raj itu pakai speaker berarti orang kampung tahu oh ntar malam ada isra gitu. sekarang udah mulai gak ada tapi gara-gara takut sih gitu takut Wahabi. takut Wahabi. Ya, itu kan nyebutin sejarah. Ya Ayat sama nggak apa-apa. Kan zikrul aulia zikrul rahmah. Ya. pada baca kayak sama mendingan baca Quran. Eh, yang namanya makan minum kan variasi ya. Variasi. kalau kita gawe pagi, Benar ya? Jam 10 ngetik, Hah? jam 12 gawe lagi, lah kayak susu, kan jadi enak ya. Wah, gue dari pagi sampai sore, mah bisa ya. Nah, enak, enak. Sayur asem, padahal enak. Sayur asem sambal mandaria, tahu tempe. Ayam dikecut, yang gurih kecutnya, kecutan orang Betawi. Ya. Anget-anget, enak ya? Tapi kalau tiap hari makan nih, sama bini kita gimana? Bini kita jago, soal awesome. Tapi waktu tiap hari dikasih mulut jaya juga ya. Lu nggak bisa masak yang lain nanti lu. Gue bosen. bosen. Makanya jangan kasih makan tahu tempe terus bisa darah tinggi. Selagi bulan puasa. Bini nggak mau capek tahu tempe aja. Tadi kecap, tadi apa itu namanya di Hah? Orek. Tempo. Eh, bisa darah tinggi. Kok tahu tempe darah tinggi? Coba aja jangan bulan puasa. Ya. Orang puasa nahan emosi gara-gara makanan tahu tempe mulu jadi darah tinggi. Lu ya. gile lu gue puasa. Lu kasih dinan terus Maaf ya gara-gara kasih daging kambing tiap hari ya kan? malah turun dari ini enakan <laughs> deh itu jangan catat yang begitu buat itu wa ugiya aidan an ba'dihim annahu gala li ba'din nas Digayakan juga dari sebagian ulama, sebagian mereka yang ulama, annahu gal bahwasanya sebagian ulama itu gal berkata li nas atau sebagian kepada sebagian wahwa bin naza Ya. Lagi sedang naza Ya, iya, tadi hadza sekarang naza Wa kana yu'amilun nasa bin mizan. Ini orang nih yang lagi naja. Dia bermuamalah dengan manusia itu dengan dengan timbangan. Tadi takaran sekarang timbangan. Kun la ilaha illallah. Ya jadi ini orang menjawab. La ma aqdiru an agulaha. Saya nggak sanggup ngucapin kalimat la ilah. Ngomong bisa, jawab. Tapi la ilaha illallah berat. Ya? Nggak kuat. Nggak kuat menurutnya. Kayak ada bandulan yang nahan. Lisanul mizan ala lisani yang nauni minan nutqi biha jarum timbangan itu di atas lidahku. Ya. Mencegah aku daripada mengucapkan itu. Jadi ada kayak, kayak ada jarum timbangan yang nahan. Nahan itu lidahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. lalu sebagian ulama itu berkata, Fakultu amakunta tuwafil wazna Apakah kamu menuhi timbangan. Ya. Oh, bala. Iya. Jawab, iya. Ya, iya saya selalu penuhi timbangan. Orang beli sekian kilo, saya pas. Gak pernah dia mau ngurangi timbangannya benar, ya. Benar. Walakin rubbama kana yagau fil mizani syai'un minal gubal. Akan tetapi barangkali pernah jatuh di timbangan, timbangan itu sesuatu daripada abu. Jadi abu nempel di timbangan. Wala ashur bihi. Tapi aku nggak merasa, nggak sengaja. Ya. Itu yang nggak sengaja begitu dia sengaja. Sengaja timbangnya dibandulin, di dia dikasih ditambahin berat-berat gitu. Ini nggak sengaja waktu nimbang ada debu. Ya, debu seberapa sih? Barangkali itu yang membuat timbangan belum waktunya berat udah berat karena ada debu itu. alhamdulillah. Ya, berat ya? Nah, ini betul-betul tasawuf di sini. Betul-betul. Berarti cara nanggulangi lebihin deh gitu. Kalau kita mau selamat lebihin. Ini udah kira-kira uh, setengah orang lebih lebihin. Nah, kalau mau aman, ya, pasti ada untung. Biasanya untungnya 30 persen, jadiin 25, gitu kan? Biasa untung kita 30 persen, jadiin 25 persen. Yang 5 persen anggap tuh e, proteksi, melindungi diri kita dari hal-hal yang kita nggak sengaja barangkali. Apalagi sengaja jangan sampai. sengaja ngurangin Ya, kalau memang profesi kita begini jangan jangan lalu kita jadi mundur ya. Berubah aja caranya. Ya. Uh, jadi ustaz berat loh begini, oh, gue gak jadi ustaz ya mundur. Nah, ini banyak ustaz mundur aja. Karena ditakut, takut kena ancaman hadis yang mengatakan nanti muter tuh orang di dalam neraka perutnya terburuk, terburai ya perutnya terburai ya. bilang di dunia kan suka ngajak orang berbuat ma'ruf, mencegah bermungkar. oh itu masuk neraka. Iya, yes, ini cuma ngajak orang doang tapi nggak ngerjain. Juga orang berbuat baik, nggak ngerjain. Larang orang berbuat munkarot, aneh nggak tegak diri. Itu mana yang mana yang wajib, yang wajib. Ya, kalau yang sunnah-sunnah Nabi bilang banyak tani bil ma'ruf. <laughs> Ya Rasulullah kalau saya belum bisa ngerjain semuanya gimana? Tak kata Nabi. Sehingga walaupun kamu belum bisa melakukan kebaikan itu semua, suruh orang berbuat Ya. Kamu belum bisa ninggalin tuh kemungkaran, suruh orang juga. Sampai begitu Nabi suruh. Makanya yang wajib. Jadi kalau kita suruh orang sholat lima waktu, kita juga mesti sholat lima waktu. Suruh orang puasa Ramadan, kita ini puasa Ramadan. Suruh orang keluarin zakat, kita udah sampai zakat, duit kita keluarin juga. Ya. Kalau sedekah anjuran, ya. nah itu tercela aja, tapi nggak masuk ke dalam kabur maktan indah Allah. Anta guru mada terpadu. Karena ayat itu sebab nuzul buat orang-orang di zaman Nabi yang ada kawan saudara yang anaknya beriman kepada Nabi disuruh ini apa apa Muhammad bagus ajaran agamanya ikut tapi dia nggak gitu itu dia kabur Roma tadi asbabnya. karena orang kalau diancam gitu-gitu semua nggak jadi pendai, nggak jadi ustaz nggak jadi orang yang ngajak berbuat makruf juga. Yo agama siapa yang sebalik? Ya. Tatajjaru ibadallah. Renungkan wahai hamba Allah. Iza kana hadza halu man la yash'ur la yash'ur fi midani Al-Ghufari Wa kaifa halu man yazinu Najisan ajab Najisan Titik Ajaban liman yabihu jannatan bihabbatin gusuha wa yashtari wadiyan fi jahannama bihabbatin yaziduha Pikirin hai hamba Allah Apabila hal ini terjadi buat orang yang tidak sengaja ya, yang tidak merasa di dalam timbangannya ada hubar, ya bimizani al hubaru pakai bahalu mayazina nagisan gimana halnya orang yang sengaja ngurangin takarannya eh ngurangin timbangannya yang nggak sengaja aja begitu gimana yang gimana yang sengaja ya? lebih dari ajaban sungguh ya, menakutkan ini. Sungguh heran. Liman yabi'ul jannatan bihabbatin bagi orang yang menjual sorganya dengan satu biji yang dia kuranginya. Gara-gara belain satu biji, akhirnya sorga jadi hilang. Gitu kan? Wa yashtari wadiyan bi jahannama bihabbatin yaziduha. Dan dia membeli neraka eh lembah di jahanam dengan satu biji yang dia lebihkannya. Gara-gara belain satu biji, dia mau ngambil tuh supaya dia untung. Ya. Akhirnya dapat neraka yang lembah di jahanam. Tambihun peringatan. Innal baksa bima dukiro haramun bal huwa kabiratun kama sarrahu bihi sesungguhnya mengurangi takaran ya, curang gitu pada apa-apa yang tersebut haram hukumnya bal huwa kabirah bahkan dosa besar ya karena sarrahu bihi sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama oleh mereka ya Bagaimana mereka sudah menjelaskan siapa mereka ulama. Wa minal baksil muharram dan termasuk curang yang diharamkan. Ma ya'taduhu fisqatut tujjar wal badzazin fi zar'i siyab wa nahwihi wa nahwiha. Dan di antara kecurangan yang haram atau cara ngurangin takaran dan timbangan ya, bahas apa yang biasa dilakukan oleh pedagang-pedagang yang fasik pedagang-pedagang yang fasik karena orang kalau dia ngekalin dosa fasik disebut Mang dagangnya dia dulu begitu ya fasik kan pedagang wal dan tukang kain yang fasik apa biasa mereka lakukan Beda Aisyah di dalam mengukur pakaian wanahwiha dan lain-lain daripada pakaian min talabi tashdid jarriha hina al-ba' wa khirqaiha hina syira yaitu menuntut ngerasin ya tashdidi jarriha waktu narik di tasdid dikencengin waktu dia jual wow ditarik kencong, jadi melar ke kain belum sampai semeter semeter kurang 2 senti ya yeah. udah sampai itu orang ditarik paham gak ukurnya itu pinter banget Dok, berbunyi tuh kan kelang buk, buk. Tapi kalau dia ngebeli nolong berapa senti itu? Ya. Kalau misalnya yang nggak berhubungan dengan timbangan dan ukuran, boleh nggak kita dikurangin? Misalnya sarung, sarung misalnya umumnya lebarnya semeter 20, tingginya semeter 20. Sekarang dikurangin misalnya tingginya semeter, lebarnya meter tapi memang jual sarung kan nggak berhubungan dengan timbangan dan ukuran dari dia mesennya dari bahan atau jadi udah jadi jadi udah jual karung jual karung kalau ditanya nih karung lebarnya berapa ya takriban ini bukan jual ukuran nih jual karung ada kan ukurannya tiga kali tiga Inti ukur aja ya, tapi ini nggak tahu. Anda jual karung. nggak boleh jadi asalnya tiga kan tiga jadi jadi berkurang jadi 2,5 karena dia lekuk kan buat ngejahit. <laughs> ya. Kalau misalnya barang yang satu set kan, misalnya kayak mobil nah gitu kan ah. umumnya bannya empat serep satu serepnya nggak pernah dimasukin pada saat dijual itu jadi dia dia kan waktu jual kasih keterangan ini nggak ada ban serepnya nih. Nggak pakai ban. Cuman banyak empat. Ya. Ban serepnya nggak ada nggak ada. Tapi nggak dikasih. Atau dituker, dituker dikasih yang jelek. Nggak boleh juga. Kecuali dia udah melihat semuanya. Nih itu ban serepnya ini nih. Aneh kasihnya mau nggak? Harus har Ingat apa ini? Itu ridho. An pokoknya antara itu jangan ada penipuan, jangan ada albatros. Ya. Malah Najib Upik nanya itu. saat kalau jual baju yang udah jadi itu, ya biasa baju pengantin, yang beli tanya ukurannya berapa, ukurannya berapa itu ya? Nah, maksudnya kain yang dipakai berapa meter ini? Kita jawab aja, nggak jual meteran, jual udah begitu tuh. Enggak kira-kira bahannya itu bah, kakek orang yang bikin sih. Itu tiga meter. itu Boleh aja. Jadi kalau kita ukur yang dijadikan kan susah. Dia lekuk kan masa kita lopek Dia punya profil apa itu? Apa namanya? Hah? Enggak yang dilekuk-lekukan rem rempel. Masa rempelnya kita mau? Ya. Lain memang jual bah bahan yang belum jadi yang dimaksud. jual karpet, ya. Yeah. Ini udah jadi begini nih. Ini berapa meter nih? Ini loh. Kurang lebih dia jual karpet kan bukan jual cara meteran. Tapi kan dia bisa tagriban nih. Hamparin aja. Atau mau ukur-ukur deh. Karena mau apa mau lebihin kagak bisa, emang udah jadi begini. Paham nggak? Kemudian bahan yang belum jadi itu yang dimaksud. Ada orang kan beli bahan mau jahit celana, mau buat apa gitu. Nah, cara ngukurnya itu jangan jangan ditarik kenceng supaya berkurang dia punya. Waktu ngebeli mau buat dagang modal buat modal dikendalin ukurnya. Sebetulnya bukan tarik jempolnya yang jalan Nah satu lagi termasuk jual tanah kata tanah ada yang miring gitu kan hitungannya kan per meter misalnya iya diukur barang-barang ya Enggak maksudnya kalau kurangan itu termasuk ini Iya kalau ada penipuan di dalamnya jelas. Seperti kita tahu nih tanah sebetulnya nggak segitu. Di suratnya kita tahu beda Ah enggak, kita yang beli awal. Norak. Ternyata kan kita ukur pas ukuran nggak sesuai dengan surat yang kita terima. Oh berarti ini sebetulnya kurang. Aku nah, tadi gue reto, gue maafin deh dia. Boleh, gue maafin dia deh. Ya. Nanti ente jual sama orang, jangan ente samain BDM itu orang redo mente. Belum tentu. Jelasin ini di surat segini, waktu ini beli segini nih, tapi ini udah maafin yang jual. Kalau ente mau, sebetulnya ini enggak tiga tiga kali enam, tetapi dua koma sembilan kali enam misalnya gitu, ada kurang satu. Nah, jangan kita ikut sama dia. Dia bersyukur karena kita maafin. Biarin kita ngarepin pahala di akhirat daripada ngarepin dia. Next. Walhasil apa ya? Kalau kita jelasin ini, udah aman. Ya. Wa irkhaiha ina syira dimelarin waktu dia membeli. Fahum dafiluna fil wa'idi syadid. Mereka semua masuk tuh dalam ancaman yang berat ya yang lalu. Karena itu makanya udah kita masing-masing bisa bisa mengembangkan nih ya kias ini apa yang kita baca dalam segala hal yang terpenting jangan kita melakukan al-bahas ya penipuan curang merugikan orang di dalam masalah jual beli semuanya niat kita untuk ya, konsumen nggak tertipu jadi dia senang uang yang kita terima halal buat anak bini kita jadi berkah ya, pikiran kita bersih karena pikiran itu berpengaruh dari pola makan kalau pola makannya haram nanti pola pikirnya jadi ikut haram Imam Ghazali mengatakan kalau anda biasa makan barang haram maka pola pikir anda pasti ke arah yang haram itu Imam Ghazali ya, rajanya sufi ya, tasawuf Makanya orang-orang yang berhadapan dengan Imam Ghazali dalam pan ya apa aja ya kare yang tasawuf Imam Ghazali bisa ngadepin tinggi dia bisa ngadepin tauhid dia bisa ngadepin dia bisa menguasai fikihnya kemudian tauhid ya, tasawuf tiga pan ya dalam karangan dia kan tuh ya.